atas limpahan rahmatnya, limpahan taufiknya. Ibadah yang paling utama, yang paling agung dikarenakan ibadah kita yang kita kerjakan harus dilandasi dengan ilmu agama sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masih kita membahas ya tentang kitab Syama'ilun Nabi yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita sampai di bab yang baru, bab ke-38 ya. Bab ke-38 Babu majaa fi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis samar. Itu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang begadang. Bukan berdagang, malah terpaling begadang, bukan berdagang begadang. Jadi ada dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab ini mengenai begadang, ya. bukan apa bedagang. Salah. Huruf jebut sebuting jepian apa kalimatnya maka akan merubah arti. Sebelum kita membaca uh, penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, maka ada sedikit yang ingin ulun sampaikan berupa perkataan para ulama tentang begadang ini ya. Ulun pun susah menyambat ya, kadang berdagang, begadang. tepat pun tahu. Yang pertama adalah bahwasanya tidur itu adalah tidur di malam hari, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Yang tidak akan bisa diketahui keutamaannya, nikmatnya tidur kecuali orang-orang yang tidak bisa tidur karena ada penyebabnya entah sakitkah, entah karena takutkah, karena streskah sehingga dia tidak bisa tidur di malam hari. Jadi tidur di malam hari adalah sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manu, manusia. Dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan malam untuk kita beristirahat. Sedangkan siang Allah jadikan sebagai tempat untuk beraktivitas. Maka jangan dibalik malam begawi, siang guring. Itu terbalik. Nah, terdapat firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di surah Ar-Rum ayat 23 bahwasanya tidur di malam hari adalah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan secara fitrah pun kita pun kalau malam biasanya sudah ngantuk. Begitu pula bayi-bayi anak kecil ya, ketika malam maka dia tidur bukan beraktivitas. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Rum ayat 23. Wa min ayatihi manamak wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Kata Allah Subhanahu wa taala di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah tidurnya kalian di malam hari. Wan nahari dan di siang hari itu kapan? Qailulah ya. Bisa sebelum zuhur atau setelah zuhur. Setengah jamkah sebelum zuhur atau setelah zuhur. Itu juga Allah jadikan sebagai tempat untuk istirahat atau waktu untuk istirahat. Wabatigha'ukum min fadlihi dan mencarinya kalian dari karunia Allah Subhanahu wa taala di siang hari. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Sesungguhnya dalam hal demikian adalah termasuk tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Allah sudah mengatakan bahwa malam itu dijadikan sebagai apa? Waktu untuk is istirahat. Dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah dan Allah menjadikan kita sebagai makhluk punya naluri kalau malam gu guring dan istirahat. Nah, kemudian para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara asal bahwa malam itu Allah jadikan sebagai waktu untuk istirahat dan tidur. Kemudian siang itu Allah jadikan sebagai kita waktu kita untuk berusaha ataupun ber, bergerak. Inilah fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Malam untuk istirahat, kalau siang untuk beraktivitas. Nah, kemudian itu secara asal. Tapi terkadang ya dibolehkan ketika ada maslahat. Ya. Ketika ada maslahat dibolehkan begadang, dibolehkan be begadang ya. Nah, termasuk yang dibolehkan begadang bahkan ini dianjurkan begadang dalam rangka ketaatan, dalam rangka ketaatan. Contohnya apa? Contohnya adalah begadang menjaga markas atau pos di perbatasan musuh. Kenapa dia begadang? Supaya jangan diserang musuh secara tiba-tiba. Itu tugasnya adalah para pasukan, misalnya dia ketika di medan perang ya, atau misalnya kita takut diserang oleh orang-orang kafir, maka mereka berjaga di pos-pos perbatasan dan mereka begadang. Nah, begadang ini sangat dianjurkan karena apa? Dalam kata ketaatan. Nah, kemudian ada keutamaan bagi orang yang begadang karena dia menjaga perbatasan pos-pos agar jangan diserang oleh oleh musuh. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Ainani la tamassuhuma an-nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka satu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah mata yang berjaga bermalam yang mana mereka menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ketaatan maka sangat dianjurkan untuk begadang seperti apa? Menjaga di pos-pos perbatasan agar jangan diserang musuh secara mendadak. Maka ini sangat dianjurkan ya. Nah, kemudian contoh yang lain yang dianjurkan juga dalam ber bergadang ya, ataupun tartarus ya. Seperti bergadangnya seseorang ya, karena memuliakan tamunya. Nah, ketika ada tamu itu malah dianjurkan ya. Ketika ada tamu diajak ngobrol, bukan didiamkan. Apalagi tamunya apa? Datang dari jauh. Datang dari jauh pian dia makan kan kasihan si tamu ya maka bermalam di rumah di rumah pian nah maka pian ngobrol setelah isa sejam dua jam maka malah di dianjurkan kalau ada tamu maka jangan didiamkan sekalipun di malam hari maka kita dianjurkan untuk mengajak ngobrol kepada si si tamu tujuannya apa dalam rangka memuliakan si si tamu diajak ngobrol bukan didiamkan ya itu contoh yang disunnahkan bahkan Al Imam Al Bukhari memberikan judul di dalam kitab sahihnya Babus Samar Ma'abdaifi wal Ahli. Nah, bab tentang bergadang bersama tamu dan keluarga. Nah, begitu pula keluarga. Setelah Isya, maka dianjurkan untuk diajak ngobrol. Kalau anak masih belum tidur, istri juga belum tidur, maka diajak ngobrol. Itu termasuk bergadang yang dianjurkan sejamkah dua jamkah bergayaan dulu lawan anak pepandiran dulu lawan bini baru gu, guring itu termasuk yang dianjurkan kemudian Imam Bukhari tadi menyebutkan tentang bab di sahihnya bab as-samar ma'abdaifi wal ahli bab tentang hadis-hadis yang bergadang di malam hari untuk tamu dan keluar keluarga kemudian termasuk yang dianjurkan juga bergadang adalah yaitu dalam rangka menuntut ilmu agama. Ya, sampai jam 10 pian belajaran ya. Kemudian muzakarah, murojaah, berdiskusi ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah demikian. Rasul sering berdiskusi ya, memberi nasihat kepada para sahabatnya setelah Isya. Waktu Isya yang terakhir. Kemudian Imam Bukhari juga menyebutkan bab babus samar fil fiqhi wal khairi ba'dal Isya. Kata Imam Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya bab tentang bergadang dalam rangka dalam rangka untuk apa namanya menuntut ilmu, ya memahami permasalahan agama, kemudian dalam kebaikan setelah isya. Nah, karena secara asal Rasulullah Wasallam tidak menyukai tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Hukumnya adalah makruh. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Barzah radhiyallahu taala anhu. Kata kata Abu Barzah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu nauma qabla al-isya wal hadis ba'daha." Kata Abu Barzah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum isya dan berbicara setelah isya. Kenapa demikian? Rasul tidak menyukai tidur sebelum isya kemudian ngobrol setelah isya. Nah, Imam Nawawi mengatakan, "Wattafaqal ulama ala karahatil hadis ba'daha illa ma kana fi khairin." Beliau mengatakan dan para ulama sepakat makruhnya berbicara ngobrol setelah isya kecuali kalau isinya adalah keba kebaikan, kata Imam An-Nawawi. Kemudian beliau ah, seorang imam yang lain, Ibnu Rajab juga mengatakan, jadi Ibnu Rajab itu punya kitab namanya Fathul Bari. Jadi syarah Sahih Al-Bukhari itu ada namanya Fathul Bari. Fathul Bari satu ada juga karangan ulama Al-Hafidh Ibnu Hajar, yang kedua karangan ulama Al-Hafidh Ibnu Rajab. Sama-sama namanya Fathul Bari. Ya. Nah, Fathul Bari Al-Imam Ibnu Rajab beliau mengatakan wa mataka nasamar bilagwin warafathin wahijain fa innahu makruh bi ghairi syak. Kata beliau, kapanpun bergadang itu ya dengan omongan yang laguin, yang sia-sia dan omongan yang keji dan sindiran atau mencaci, maka sesungguhnya itu adalah dibenci tanpa kerah, keraguan. Nah, kemudian di antara alasan kenapa Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum Isya, kemudian ngobrol setelah Isya. Dikarenakan kalau tidur sebelum Isya, takutnya tidak bangun untuk sholat berjamaah di waktu Isya. Apalagi biar seharian guring seharian guring. Seharian di siang hari begawi dari pagi sampai sore. Kalau pian tidur sebelum isya ditakutkan apa? Tidak berjamaah di waktu isya. Karena sudah kecapean ya. Maka jangan tidur kemudian langsung menyambung setelah isya. Nah, kemudian bergadang juga setelah isya dengan mengobrol, takutnya apa? Takutnya diantaranya adalah tidak bisa bangun untuk qiyamul lain parahnya tidak bisa untuk apa? bangun sholat su subuh ya. Nah, kemudian ada beberapa perkataan yang menarik lagi dari perkataan para ulama yang ulun nukilkan, ya. Nah, kemudian diantaranya juga Al-Imam An-Nawawi mengatakan, ya, wa karohatil karahatil hadis ba'daha annahu yuaddi ila sahar wa yukhafu minhu ghalabatun naum an qiyamil lail aw dzikri fihi aw anis salati subhi aw fi eh, waqti hal jais jais aw hal mukhtar awil afdal. Kata Imam Nawawi mengatakan dan sebab makruhnya berbicara setelah isya karena itu bisa membawa kepada apa? kepada bergadang dan ditakutkan tidurnya uh, eh, ghalabatun naum itu kebablasan tidur. Nah, kebablasan tidur dari meninggalkan qiyamul lail atau meninggalkan berzikir di malam di malam hari atau dia malah ini yang saling, yang paling ditakutkan adalah dia lalai dari sholat su, subuh di waktu yang jais atau waktu yang muhtar atau waktu yang afdal nah jadi waktu sholat fardu itu terbagi tiga terbagi tiga subuh itu anggaplah satu jam waktu subuh ada satu jam pian bagi tiga maka bagian pertama disebut waktu yang paling afdal 20, 20 menit pertama dinamakan apa waktu yang paling afdol untuk mengerjakan sholat Kemudian bagian yang kedua dinamakan waktu mukhtar, waktu yang diberikan pilihan. Maka pilihan boleh di waktu muh, mukhtar tadi untuk sholat subuh yaitu di apa di waktu yang kedua, bagian kedua 20 menit ke kedua. Kemudian ada namanya waktu jawas, waktu boleh dan juga disebut dengan waktu ittirar, waktu yang darurat yaitu di 20 menit terakhir dari apa? tiga bagian, tiga bagian tadi. Nah, kata Imam Nawawi ditakutkan orang yang apa? begadang di malam hari, dia melalaikan sholat baik di waktu yang boleh tadi 20 terakhir 20 menit terakhir di waktu subuh atau waktu pertengahan atau waktu yang paling utama. Nah, kemudian kata beliau juga meneruskan Wali Anas sahar fil laili sababun lil kasli fin nahar. Beliau mengatakan dikarenakan juga bergadang di malam hari itu sebab itu sebab kemalasan di siang hari. Contoh misalnya pian bergadang sampai jam 2. Kira-kira paginya segar kada awak pian? Kada. Uyuh sudah, mata sudah habang dan macam-macam. Nah maka itu termasuk juga adalah yang dimakruhkan dikarenakan kita beraktivitas di pagi hari menjadi ter terhambat. Bahkan ketika kita di kantor yang mana kita dituntut ya dengan etos kerja, kemudian kita juga apa? ada kontrak. Terkadang kalau kita bergadang malah tidak efektif ketika bekerja. Padahal pian sudah tekan kontrak untuk bekerja dengan dengan baik. Nah berarti menyalahi ama amanah. Nah, kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak yang disebutkan di kitab ini. Beliau mengatakan as-samar huwa sahar ba'da hada'atil laili. Bergadang itu adalah tidak tidur setelah malam yang tenang. Jadi ketika malam tenang dan tidak ramai. Kalau sebelum maghrib itu masih eh, ketika setelah maghrib itu masih ramai, masih belum tenang malamnya. Setelah isya jam 9, jam 10 orang sudah pada bulik ke rumah, guring itulah yang disebut dengan apa bergadang setelah tenangnya mah malam. Bukan masih ramai setelah maghrib itu masih ramai. Karena kan masih buka-bukaan, main bola. Tapi kalau jam 9, jam 10, jam 11 itu sudah tenang. Nah, itulah waktu yang dilarang untuk ber bergadang. Makanya Rasulullah saw tidak suka ngobrol setelah Isya. Karena setelah Isya sudah waktu tenang mah malam. Kemudian kata Syekh mengatakan Wa qad jaa anhu sallallahu alaihi wasallam an-nahya 'anis samar ba'da hadatil laili wastathna min dzalika samarur rajul ma'a zawjihi. Kata Syekh mengatakan ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang berdagang. Nah di sini berdagang pak, eh. salah baca pian, salah makna. Ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang bergadang setelah malam tenang kecuali bergadangnya ada maslahat seperti seorang suami bersama istrinya ngobrolkah atau ada perbuatan yang lain misalnya maka di, dibolehkan setelah i, isya Nah kemudian Syekh mengatakan wasaharu walasiyama fi zamanina hada. Beliau menyebutkan tentang bergadangnya orang di zaman sekarang. Wasaharu walasiyama fi zamanina hada yu'addu minal masaibil azimah wal balayil kabirah walahu jinayatun kathiratun ala kathirin minan nas wa min a'zamil jinayati lati tarattabat alaihi fi zamanina hadha idha'atu salatil fajri. Nah, beliau mengatakan bergadang ya, apalagi pada zaman kita sekarang ini termasuk musibah yang besar dan bala yang besar. Kata beliau, sebabnya apa? Begadang memberikan tindak kejahatan yang sangat banyak di zaman sekarang, begadang banyak memberikan tindak kejahatan yang sangat bah banyak. Ya. Orang pacaran biasanya kapan, Mbak? Ketika kadap-kadap ramai pacaran, Mbak. Setelah Isya, nah, pacaran, nongkrong, ya, ngumpul ikhtilat dengan perempuan dan seterusnya. Ya, kejahatan-kejahatan banyak ditimbulkan oleh ber bergadang. Kemudian kata beliau, di antara kejahatan yang dihasilkan pada masa kita sekarang ini adalah melalaikan sholat su subuh. Ya, melalaikan sholat subuh. Jadi orang ketinggalan sholat subuh itu adalah kejahatan yang paling be besar. Nah, ketika seorang itu bergadang, ya, kemudian dia masih bisa untuk sholat subuh berjamaah, tetapi karena bergadang maka dia bangun sholat dalam keadaan malas-malasan kemudian loh, loyo atau tidak tidak segar. Itu juga termasuk musibah yang dihasilkan oleh ber, bergadang. Ketika sholat subuh berjamaah ya, badan loyo, kada semangat. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengerjakan sholat dalam keadaan sema, semangat. Itu efek negatif yang paling ringan yang dihasilkan oleh bergadang. Sekalipun dia mampu untuk sholat subuh tetapi salat subuhnya dalam keadaan loyo, uyuh, mata habang, kada fokus lagi, kada khusyuk lagi. Kenapa? Karena kuyuhan sudah begadang di malam ha hari. Apalagi sampai melewatkan apa? Waktu su subuh wal iyadu billah ya. Nah, kemudian kata Syekh mengatakan wa hadhihi wallahi musibatun jasimah. Fa idza nama al-insanu an hadhihi al-fariidah al-'azimah faqad jana ala yaumihi jinayatan 'azimatan. Beliau mengatakan dan ini demi Allah. Beliau bersumpah dengan nama Allah dan ini demi Allah adalah musibah yang sangat besar melalaikan waktu subuh. Jika seseorang tidur dan tidak sholat wajib yang agung ini, maka dia telah melakukan kejahatan besar pada hari tersebut. Nah, tetapi tidur ini perlu dirinci. Kapan seseorang itu tidur sehingga dia kehilangan sholat subuhnya dan dianggap sebagai melakukan perbuatan kejahatan yang sangat besar. Kalau dia tidur, kalau ketika dia tidur di malam hari, dia misalnya bergadang dan kemudian tidur. Ketika dia tidur, dia tidak menjadikan sebab untuk bangun. Ya. Ketika dia tidak menjadikan sebab untuk bangun, karena ada ada sebuah apa namanya e, pekerjaan misalnya lembur, ketika dia tidur dan dia bergadang anggaplah dia bagawi sampai jam 2 subuh. Kemudian dia guring misalnya. Nah, maka wajib dia apa? membikin sebab untuk bah bangun. Alarmkah dihidupkan? Binikah disuruh apa? membangunkan, menggarak. Kuitankah kalau belum menikah disuruh untuk meng menggarak. Wajib membikin sebab yang maksimal agar bangun dari tidurnya. Nah, kalau dia tidak membikin sebab ketika dia begadang dia pasrah, nah, subuh ini kalau lonte guring ya sudah hai. Kalau lalai, kalau jam 7 bangunnya sudah hai. Itu tidak boleh. Karena tidak, dia tidak berusaha untuk membuat sebab agar bangun di waktu subuh. Maka bagi orang yang berat bangun ketika dia guring kah, maka wajib membuat sebab untuk bah, bangun. Alarmkah setiap hari? Biasanya kalau ulun pribadi waktu asar dan waktu subuh ulun aktifkan alarm. Karena asar adalah sebelumnya guring, Subuh juga sebelumnya adalah gu, guring. Aktifkan alarm ya. Aktifkan alarm agar bisa bangun su, subuh. Terlebih orang-orang yang memiliki aktivitas di malam hari, maka wajib dia membuat sebab agar bangun di waktu subuh. Alarmnya setiap hari harus diaktifkan. Kemudian kalau dia punya istri, punya anak, punya orang tua yang terbiasa bangun subuh, maka bilang bangunkan su, subuh. Itu adalah bentuk usaha yang maksimal kalau kita ingin bangun di waktu subuh Terlebih ketika orang punya aktivitas di malam hari, kita nggak mungkin melarang orang berjualan di malam hari nggak mungkin ya. Karena mungkin di malam hari adalah waktu yang pas untuk berjualan misalnya. Kemudian dia dapat pekerjaan di malam hari, di siang hari kerja shiftnya misalnya. Maka kita katakan supaya jangan melandau wajib membuat sebab untuk bangun. Ya. Nah kemudian Syekh menukilkan perkataan Al-Allamah Ibn Qayyim Beliau mengatakan wa awalun nahari wasyamsi bimanzilati syababih wa akhiruhu bimanzilati syaikhukhatihi wa hadha amrun ma'lumun bitajribah wa man syabba ala syai'in syaba alaihi fama yakunu minal insan fi awwalil yaumi yansahibu ala baqiyatih in nasyatan wa in kaslan nah. jadi al allamah Ibnu Qayyim mengatakan ya Waktu awal siang itu ibarat masa muda. Nah, pagi, subuh, ya, waktu duha itu adalah ibarat masa muda. Kemudian dan akhir dari siang maksudnya adalah sore hari ya, itu ibarat masa tua. Jadi waktu siang, pagi, waktu duha sampai zuhur itu ibarat waktu muda. Adapun menjelang akhir siang sore, maghrib itu adalah masa masa tua. Ini adalah kata Ibnu Qayyim mengatakan, ini adalah sesuatu yang bisa dipahami melalui percobaan atau penelitian. Maksudnya apa? Ketika seseorang itu terbiasa di pagi hari guring, guring pagi, waktu duha guring pulang, waktu siang guring pulang, maka seakan-akan dia menghabiskan waktu mudanya untuk guring dan itu akan terbiasa nanti ketika dia tuh tua. Ketika seseorang itu terbiasa di waktu mudanya begadang terus, begadang terus, ngobrol, nongkrong dengan kawannya, maka di waktu tua pun seperti itu. Karena sudah ter terbiasa. Nah, kemudian Syekh menjelaskan makna Ibnu Qayyim tadi mengatakan, kata beliau, "Wa man syabba 'ala syai'in syabba 'alaihi." Dan barang siapa di waktu mudanya, ya, dan barang siapa di waktu muda melakukan sesuatu aktif, sesuatu aktivitas, maka di waktu tua pun dia akan seperti itu. Nah, jadi di sini kan kalau pian lihat terjemahnya di sini ulun eh, kurang kurang setuju ya. Di sini diterjemahkan dengan barang siapa yang beruban karena sesuatu, maka artinya di masa muda dia habiskan untuk sesuatu. Nah, padahal ulun cek di kamus, di sini disebutkan Arabnya adalah waman syabba ala syai'in syabba alaihi. Syabba maknanya masa muda. Dan barang siapa syabba di masa muda, melakukan suatu aktivitas syaba alaihi maka di waktu tua pun dia akan melakukan aktivitas ter tersebut. Kalau terbiasa di waktu muda bergadang maka sangat mungkin akan berlanjut di waktu tu, tua dan akan merugikan akhiratnya dan juga merugikan apa? dunia dunianya. Kemudian kata Syekh mengatakan, "Fama yakunu minal insan fi awwalil yaumi yansahibu ala baqiyatihi." apa yang dilakukan oleh seseorang di pagi hari maka itu akan menyeretnya untuk melakukannya sampai sore hari ini adalah perbandingan ketika seseorang di waktu muda terbiasa untuk bergadang di malam hari maka akan menyeretnya bergadang pula di waktu tu, tua itu maksud dari perkataan beliau nah kemudian kata beliau inna syaitan fanasyat wa in kaslan fakaslun jika jika pagi harinya malas-malasan, maka sore harinya juga akan malas-malasan. Kalau di waktu muda sudah malas-malasan, suka bergadang, kemudian dia naudzubillah misalnya melalaikan salat, bahkan di waktu pagi hari dia guring karena malam begadang misalnya, maka di waktu tua pun juga seperti itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan keberkahan berada di mana? Di awal pagi, di awal siang burika ummati fi bukurihim. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, umatku diberkahi di waktu pagi mereka. Umatku diberkahi di waktu pagi mereka. Ketika ada orang yang berdagang sampai jam 1, kira-kira waktu pagi itu biasanya apa? Setelah sembahyang subuh. Guring. Minimal dia kalau seandainya dia masih terjaga tidak tidak tidur, dia akan uyuh, kelapahan, keuyuhan beraktivitas kapan di waktu pa? pagi sedangkan waktu pagi adalah waktu yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu pagi. Makanya kita diperintahkan untuk beraktivitas di waktu pagi. Tidak mesti harus berdagang pian buka jam 6 pagi kada itu kesongsongan. Kecuali berjual wadai silahkan Masuk tolong di pagi hari membersih rumah kah, membersih kendaraan kah sebelum pian berangkat apa? bekerja jam 10 begawi, jam 9 begawi misalnya. Maka pagi setelah subuh baca Al-Qur'an misalnya, menuntut ilmu, kemudian jam 7 pian makan. Kemudian rumah pinarigat pian sapui, kendaraan pinarigat pian bersihi. Itu beraktivitas juga di waktu pagi. Maka Allah akan memberkahi hidup hidup kita. Nah, ketika orang yang bergadang minimal dia aktivitasnya akan melemah ya, akan melemah, kada semangat, Mata sudah habang bahkan gu teguring di waktu pagi ketika Allah membagikan keberkahannya di waktu di waktu pagi. Nah, kemudian langsung kita menyebutkan sebuah hadis yang berkaitan tentang bergadang ya, bukan berdagang. Kemudian dari sisi kesehatan pun juga terganggu, Pak ya. Makanya kalau misalnya orang itu hendak sehat, jangan begadang. <laughs> jangan ber bergadang. Karena memang secara fitrah malam itu Allah jadikan sebagai waktu untuk istirahat, bukan untuk beraktivitas ya. Maka para dokter ketika ada orang yang misalnya sakit jantung, sakit ginjal dan macam-macam, jangan begadang, guring disongsongi, ya diguring disongsongi. Itu menunjukkan bahwasanya memang secara fitrah, secara kesehatan pun dianjurkan untuk sungsung -sung guring di malam hari. Makanya Rasulullah SAW tidak menyukai berbicara apa setelah isya. Kita baca hadis yang pertama di bab ini hadis nomor 252 ya. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Al-Hasan ibnu Subbah Al-Bazzar qala haddatsana Abu Nadr qala haddatsana Abu Aqil As-Saqafi Abdullah ibnu Aqil an Mujalid an Sya'bi an Masruq an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat Haddatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin nisa'ahu hadithan. Faqalat imra'atun minhunna ka'annal haditha hadithu khurafah. Kita menyebutkan khurafat, hadithun khurafah. Faqala atadru nama khurafah? Inna khurafata kana rajulan min uzrah. Asarathul jinnu fil Jahiliyyati famakatha fihim dahran Thumma radduhu ilal insi fakana yuhadithun nasa bima ru'a fihim minal a'ajib. Faqalan nas hadithu khurafah. Ya. Kita baca. Imam Tirmidhi mengatakan Al-Hasan bin sobah Al-Bazzar bercerita kepada kami Abu Nadar bercerita kepada kami. Abu Nadar kunyah bukan nama asli. Nama asli beliau adalah Hashim bin Qasim. Abu Nadar Hashim bin Qasim at taymi Al-Madani at taymi Al-Madani Abu Nadar yang bernama Hashim bin Qasim at Taymi Al-Madani bercerita kepada kami Abu Aqil kunyah nama asli beliau Abu Aqil As-Saqafi nama asli beliau Abdullah bin Aqil ya As-Saqafi adalah sebuah kabilah kabilah Saqif yang ada di mana di kota Madi, Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka para sahabat berkumpul di mana? Di Saqifah Bani Sa Saidah. Itu di kota Madi, Madinah. Jadi As-Saqafi orang kabilah Saqif yang ada di Madinah. Abdullah bin Abdul bercerita kepada kami dari Mujalid dari Asy'abi. Asy'abi gelar ya. Nama asli beliau adalah Amir bin Syarohil Asy'abi gelar, nama asli beliau adalah Amir bin Syarahil, ulama besar ya. Gurunya para imam, Imam Amir bin Syarahil Asy'abi. Dari Masruq dari Ummul Mukminin istri Rasul sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap-cakap dengan istri-istri beliau. Jadi memang kebiasaan Nabi adalah di dalam hadis sahih yang lain menyebutkan bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam setelah Isya sebelum tidur ngobrol dulu dengan istri-istri beli beliau, bukan langsung ti, tidur. Jadi sempatkanlah kalau kita misalnya begawi seharian ya, maka ya sempatkanlah 5 menit kah, 10 menit kah istri diajak mengob, mengobrol. Anak digayai kalau belum ti, tidur. Itu termasuk mimba bil mulatafah Termasuk mimbar, kita berlemah lembut kepada keluarga. Diajak mengob, mengobrol. Anak digayai, kemudian istri diajak mengob, mengobrol sebelum tidur. Dan itu adalah termasuk petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beli, beliau. Kemudian salah nah ketika Rasul ngobrol dengan istri-istrinya pada suatu malam, salah seorang dari mereka berkata, percakapan semacam ini ya, yang Rasul sampaikan itu seperti percakapan khurafat. Apa khurafat di sini? Maksudnya adalah nama seseorang. Khurafat itu adalah nama seseorang. Ya. Asalnya adalah nama seseorang. Nah, khurafat ini adalah nama seseorang dan dia dari kabilah. Di sini disebutkan kabilah Uzroh. Uzroh adalah kabilah yang ada di Yaman. Uzroh adalah kabilah yang ada di Yaman. Jadi ini adalah percakapan seseorang laki-laki yang bernama Khurafat yang mana dia adalah tinggalnya di qabilah apa? yang ada di Yaman. Nah, ketika Rasul berkata-kata ya kepada para istrinya, maka ada yang mengatakan, ini percakapan ini percakapan Khurafat. Khurafat apa? Nama seorang laki-laki. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu khurafat?" Maka Rasul balik bertanya, tahukah kalian apa itu khurafat? Maka tentu para istri Nabi tidak tahu. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya khurafat itu nama seorang laki-laki dari kabilah Uzroh. Uzroh di mana? Di, di Yaman. Nah, orang ini, laki-laki yang bernama khurafat ini, dia disembunyikan oleh jin pada zaman jahiliyah. Dia apa? disembunyikan oleh jin pada zaman jahiliyah. Dia tinggal bersama mereka, bersama jin beberapa lama ya, beberapa lama. Kemudian jin itu mengembalikan khurafat tadi lagi ke alam manu, manusia. Kemudian khurafat bercerita tentang keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan yang dia alami di alam jin kepada orang-orang. Apakah bagaimana reaksi orang-orang diceritakan sesuatu yang aneh ya? Lantas untuk cerita-cerita semacam itu orang-orang mengatakan itu cerita khurafat. Ketika diceritakan oleh khurafat tadi di alam jin, orang-orang tidak percaya, tidak percaya. Sehingga tatkala ada sebuah cerita yang dibumbui dengan kedustaan, yang aneh-aneh orang mengatakan ini cerita khurafat. Asalnya apa? Seorang laki-laki diculik jin ya. Tinggal di alam jin, Kemudian akhirnya apa? Dia melihat keanehan-keanehan di alam jin. Sehingga tatkala dikembalikan dia berkisah. Karena mungkin dong ada berkisah rame ya. Berkisah macam-macam lawan orang. Tapi orang kada percaya. Dianggap berdusta. Nah, ketika ada cerita-cerita yang aneh yang disampaikan oleh orang lain dan diyakini sebagai kedustaan, maka dikatakan apa? Ceritanya khurafat. Nah, tetapi hadisnya le, lemah, Pak. E. Hadisnya dhaif le, lemah. Hadis ini dilemahkan oleh Syekh Shu'aib Arnaud dan juga Syekh Al-Albani rahimahumullah taala. Nah, tetapi ketika kita membuka kamus Arab ya, kamus tentang uh, asal makna sebuah kata bahasa Arab seperti kamus Lisanul Arab Ibnul Mandur ketika menyebutkan makna khurafah. Makna khurafah. Beliau mengatakan uh, beliau menukil perkataan Ibnul Kalbi khurafah adalah al-hadithu al-mustamlah al-makdzub. Khurafat itu adalah cerita yang dibumbui dengan kebohongan, kedustaan. Kalau ada orang yang bercerita tentang yang dusta, yang aneh-aneh, kadang masuk akal, ini khurafat cerita. Itu namanya apa? Secara asal adalah adalah al-hadith al-mustamlah al-makdzub. Cerita yang dibumbui dengan kedustaan. Kemudian juga, beliau juga mengatakan khurafat adalah nama seseorang, nama sese orang dari uzroh dari kabilah uzroh tadi yang diculik diculik oleh jin. Nah, beliau juga mengatakan seperti itu. Wallahu alam. Tetapi makna yang tepat yang paling aman adalah kita katakan khurafat adalah al haditsul mustamlah al-makdzub. Cerita yang dibumbui dengan kebohongan. Maka kita katakan itu khurafat yang ganjil-ganjil, yang tidak masuk akal, yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kita katakan ini adalah cerita khurafat. Ya. Nah, kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan uh, sabda Rasul ya, bahwasanya khurafat adalah laki-laki dari kabilah Udroh yang ada di Yaman yang diculik atau ditawan oleh jin. Nah, kata Syekh mengatakan, "Inna khurafah ismu rajulin Wahuwa udrin Khurafah adalah nama laki-laki yang dia berasal dari kabilah Udri yang diculik oleh jin sebagai tawanan di zaman jahiliyah. Ada yang mengatakan ya di kitab Tilbatut Talabah ada yang mengatakan bahwa khurafat ini berada di zaman Umar bin Khattab. Ada yang mengatakan khurafat ini berada di zaman Umar bin Khattab. Dia diculik jin sebagai tawanan di zaman jahiliyah. Kemudian dia dikembalikan oleh jin kepada manusia. Ketika dikembalikan otomatis berkisah ya karena lawas di alam jin misalnya kemudian dia berkisah. Fakana yadhkuru linnas akhbaran gharibatan ma ra'auha wa la sami'u biha fata'ajjabuna minha. Lalu dia senantiasa bercerita kepada manusia kabar-kabar atau berita-berita yang aneh yang tidak pernah manusia melihatnya dan tidak pernah manusia mendengarnya lalu menjadi heranlah manusia manusia. Maka mereka mengatakan karena heran, bingung dan tidak percaya hadis khurafah, cerita khurafat dan itu menjadi sebuah perumpamaan bagi setiap cerita, setiap ucapan yang tidak dipercayai, maka menjadi sebuah ungkapan. Kalau ada berita yang tidak masuk akal, yang dusta, tidak dipercayai, maka dinamakan cerita khurafat. Kecuali kata Syekh illa annal hadis lam yathbut wa fi matnihi Kecuali hadis ini tidak sabit, tidak sahih dan di matanya isi dari teks hadis ini ada kemungkaran. Coba pian perhatikan, apa kemungkaran dari isi dari hadis ini? Nah, perhatikan ketika Rasul bercakap-cakap dengan para istri beliau. Ternyata istri beliau malah mendustakan. Ini cerita khurafat. Berarti dia apa mendustakan percakapan Nabi. Sangat tidak mungkin para istri Rasulullah SAW mendustakan cerita nah, Nabi. Ini sisi mungkarnya dari segi apa? Matan isi dari hadis. Kan istri di antara salah satu istri Nabi mengatakan, "Ka'annal hadis hadis khurafah." Ini kayaknya cerita khurafat Bang ini. Padahal yang mengucapkan siapa? Rasulullah saw. Berarti menganggap Rasul apa membawakan cerita dus, dusta. Itu dari sisi kemungkaran karena tidak mungkin para istri Rasulullah saw mendustakan ucapan nah, Nabi. Kemudian dari dari segi sanat, ya para rawinya ada seorang rawi yang bernama Mujalid. Mujalid sebelum masruk. dia adalah diperbincangkan oleh para ulama tentang kedoifannya. Dia adalah rawi yang lemah sehingga dinilai hadis ini sebagai hadis yang yang lemah. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan lemah dan juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan hadis ini lemah ya wallahu a'lam bisa. tetapi benar secara asal Khurafat adalah apa tadi? Al-hadithul mustamlah al-makdzub. Cerita yang dibumbui dengan apa? Kedustaan. Ketika ada orang bercerita, saya melihat ada seorang manusia misalnya Sidin setiap Jumat kada keluar masjid. Nah, tetapi jar Sidin misalnya langsung sembahyang di Ka'bah Baitullah. Kemudian setelah Jumatan Sidin ada Sidin mengatakan apa misalnya? Saya sembahyang di Masjidil Haram. Padahal waktu di Banjar 5 jam setelah apa? Di di Arab Saudi. Kalau Sidin misalnya imbah orang Jumatan Sidin ada di rumah, berarti nggak sembahyang karena di sana masih apa? Masih pagi. <laughs> Maka kita katakan apa? Hadis khurafat. Ini ceritanya khurafat, tidak benar, tidak be benar ya. Kenapa jauh-jauh di kampung ada ya? Wallahu a'lam itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua cukup panjang. Ya. Sudah sampaikah isyarat? Oh, ah, sudah ya. Sudah. Yang jadi sungsung isyaratnya yang dijadwal itu adalah 6 lewat 5. Pian tambahkan 10 sampai 15 berapa? Jam 6 lewat 15 sudah sampai. Jam 5 lewat eh, jam 6 lewat 20 juga sudah sudah sampai. Kita cukupkan karena hadis yang berikutnya cukup panjang, Pak. Hadis yang berikutnya itu terkenal dengan hadis Ummuz Zara. Hadis Ummuz Zara yaitu kebiasaan para wanita kalau mereka ngumpul-ngumpul setelah malam yang diceritakan adalah laki. Laki kan kayak apa? Kayak ini. Laki kan kayak apa? Kayak ini. Mencerit, menggibah laki ya kalau mereka ngumpul ya. Itu kebiasaan orang wanita aja jahiliyah. Itu sedikit tentang kisi-kisinya insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah uh, walaupun hadis ini lemah ya secara sanad, kemudian matanya juga bermasalah, tetapi petunjuk Rasulullah SAW ada bahwa beliau ngobrol dulu sebelum ti tidur kepada istri-istri be beliau. Itu menunjukkan bahwa bergadang ya sedikit, tidak terlalu lama ngobrol dengan istri atau ada tamu kita ajak ngobrol setelah isya atau anak-anak masih belum tidur kita ajak ngobrol, ajak bermain, maka bukan termasuk bergadang yang di dimakruhkan, bergadang yang tidak disukai, tetapi mana dianjurkan, mustahab dianjurkan kita setelah isya ngobrol dengan istri, ngobrol dengan anak-anak, kemudian juga ngobrol ketika ada tamu, maka ini dianjurkan bukan yang dimakruhkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulan sampaikan, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kemudahan agar kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar. Kita mengamalkan apa yang ulan sampaikan dan seterusnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita untuk beramal soleh